Nah sekarang banyak orang yang hanya mengejar profesi melupakan prestasi. Bu, sukses itu karena prestasi bukan profesi. Kata tiang sing kebujuk dan meriki dikira Sukses itu profesi. Alhamdulillah anakku sudah sukses. Cah telu ki sing barep dadi dokter, spesialis. Adike ki ya DPR RI no pusat. Adike dadi polisi, wis Kapolres ping pindu. Itu bukan sukses, karena itu bukan prestasi, itu hanya profesi. Anak saman dadi Opoai. ae? niku profesi bu lah profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi anak sama dari dokter buatan prestasi niku profesi anak sama dari polisi dari tentara niku profesi sanes prestasi wis pangkatnya opo ae mulai paling dek wakil RT nggak raineng ya jadi ya kayak lah ketua RT berhalangan piye Pak Lurah? KI kok. Sampai jadi presiden itu bukan prestasi, itu hanya profesi untuk meraih prestasi. Prestasinya apa? Prestasinya dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri bermanfaat untuk masyarakat itu baru prestasi wis to najan terima wakil RT tapi keparek ambek Gusti Allah mengabdi untuk negeri manfaat kanggo masyarakat itu jauh lebih berprestasi lebih baik timbangannya pangkatnya dawur tapi aduh karo Gusti Allah gak ono pengabdiane kanggo negeri gak ono manfaate kanggo masyarakat Profesi itu hanya bungkus. Isinya adalah prestasi. Dan ini kalau takon dijawab, bungkus kalih isi niku penting pundi? Bungkus karo isi niku penting pundi? Eh, ran jawab ya wis. Ya pancen bungkus ya penting kanggo joko penampilan, isi ya penting bungkus itu menentukan penampilan kalau isi menentukan penilaian nek ukuran larang-larangan ya larangan isi ya mending bungkusnya rapate apik tapi isine larang nanti bangannya bungkusnya wapi isine murah bungkusnya koper isine gedok mambu ini gopok. Oh, bungkusnya koper wapi. Isine ya Allah, katok bolong. nera bolong ya katok ya Allah, ya bungkusnya plastik kresek tapi isinya emas, isinya duit. Ngono lho Bu. Makanya saya sering sampaikan, pesta pernikahan semewah apapun, semeriah apapun, itu hanya bungkus. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian, dan tanggung jawab. Apa artinya pesta pernikahan mewah meriah tapi nikahnya tanpa didasari cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, tanggung jawab. Wajah yang tampan, ganteng, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune. nih. <laughs> Wimek bungkus, Bro. Isine apa? Akhlakmu. Wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semuluhai aduhai imut yahud bahenol menol-menol menol semok kembelenok kemontok kementak kementak kemolek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong mablong mablong bahenol denok denok debleng itu hanya bungkus isinya apa kepribadianmu geopo tuh pak di bojo rupane wayu bodine wapi tapi kelakuannya kaya mak lampir gawarono pinggir stadion kono ijolno pedet donyamu sak pira akeh kuwi mek bungkus dhuwitmu sak blang gentak sugih blegedu kuwi mek bungkus isine apa ati sing tentrem wet tanahmu sak arat-arat donyamu tumpuk undung ane atimu gak tentrem ge apa iki penting dipikir terutama sing melarat-melarat kuwi rejeki kuwi mek bungkus isine barokah buku kitab niku bungkus isine pengertian pengetahuan nah, kula ngoceh ceramah ngene iki yo ya mek bungkus isine kenyataan cocok to ora omongane mbek kelakuane mulane yang bener larang isi eh, BH kuwi bungkus ayo zaman milih bungkusnya apa isine mbok bungkusnya regane limang juta lho nek isine karek tenger ngono kempir ngelembreh kewer-kewer ya brosot, ya untuk bungkusnya regane 10.000 oleh telu tapi isine kena nggo nyentelno ketu penting isi sapa nerusno katok bareng jadi kita hidup ini diperintah berlomba-lomba dalam beramal baik berlomba-lomba berprestasi baik Allah sholli ala Muhammad nek cara kali rejo kon api-apian gawe ceritane urip bikin cerita hidup yang indah karena hidup ini endingnya adalah cerita. Goalnya hidup ini adalah cerita. Wong urip judule cerita. Sama nek orang ngandel tak no Wong gue nek saya melarat, seneng karo barang. gue nek wis suge, ndok serasa seneng barang, ganti seneng duwe. Nek saya melarat tuh suweneng ngambil barang. Mulane wong melarat itu mari marik nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, <laughs> nggawa pancul, nggawa tas kresek, <clears throat> nggawa karung. musung-musung yang senengannya nek wis rondok sugih wis ora seneng barang ganti seneng nopo? duwe eh jenengan nate nderek rombongan ziarah wali songo nopo wali Jawa Timur nate nggih ke rombongan ziarah numpak bis ya mesti masuk numpak geledekan Caman delok sing derek-derek rombongan kali. Eh wong sugih mbek wong melarat gayane ora padha. Yang eh, melarat itu neng gowo barang, gowo tremos, gowo rantang, sego bungkus, ote-ote menyok tahu isi brotong-brotong senengan. ane wong rontok suka, ora seneng ngono kuwi cukup nggawa Dua engko nek butuh apa-apa tuku mulane titeni ya nek neng rombongan-rombongan ngene kae kok wong neng gua wong gua barang wih ketara nek wong rasa gobek-gobek wong tau ngalami ngono kok atik ngene ngene nek wis ora ndok sugih wis ora seneng barang ganti seneng napa duwe engko nek wis tambah sugih neh duwe wis ora seneng ganti seneng kartu sing makili duwe ya cek ATM moh lunga-lunga nggo duwe montol-montol ngribeti wis nggo kartu jenenge ATM nek butuh duwe piye gampang ya ATM kuwi kok didudulno nang mesine dul Mau berobol-berobol metu duit. Terima didudul notok dul. Berobol-berobol metu duit. Ya wong lanang-lanang yang duwe ATM. Singkatannya alat tusuk manual. Mungkin <laughs> kinerjanya kan sama. Kapan didudul dul iso berobol-berobol. Mbah metu apa nih, Lagi sing teko sakmene akeh kan hasil dudulan ATM kuwi itu.